Apakah kita sudah bisa mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya bahwa kita akan datang ke hadapan Allah. Inilah yang hendaknya menjadi pikiran dan renungan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha" wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk hari esoknya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan segala apa yang kalian perbuat. Semua kita pasti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tidak seorang pun dari hamba, melainkan dia akan ditanya di hadapan Allah mengenai empat perkara yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam, sebagaimana dalam hadis Abi Barzah Al Aslami radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع senantiasa kedua kaki seorang hamba akan berada di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Sampai dia ditanya tentang empat perkara. An umrihi fima abna. Mengenai umurnya. Bagaimana dia telah menghabiskan umurnya. وعن علمه وعن علمه فيما عمل فيه dan tentang pengetahuannya, tentang ilmunya. Apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Wa an malihi fima kasabahu wa fima anfaqa. dan mengenai hartanya, di mana dia dapatkan hartanya dan di mana dia gunakan. Wa an jismihi bima abla dan mengenai jasadnya, fisiknya, di mana telah dia habiskan. Semua kita pasti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah di dalam kehidupan ini kita mengejar ridha Allah. Kita mencari kampung akhirat. Orientasi kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan ridhonya. Sehingga tidak ada jalan, tidak ada jalan yang lain untuk menunaikan hal tersebut, menggapai hal tersebut, melainkan hendaknya kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah, sebagaimana yang telah Allah ajarkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, penguasa semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang telah diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang orang yang pertama memaksakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah seorang hamba Allah. Menyerahkan hidup dan matinya hanya untuk Allah. Ibadahnya untuk Allah. Segala gerak geriknya untuk Allah. Sehingga orientasi hidupnya Tujuan hidupnya adalah mencari riba Allah subhanahu wa ta'ala dan bukanlah dalam rangka hanya sekedar mencari ketenangan ketenangan dunia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, marilah kita menyimak apa yang dikatakan oleh beliau Alaihi Wasallam mengenai orang-orang yang menjadikan orientasi hidupnya, tujuan hidupnya adalah akhirat, mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda man til akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu samlah wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah kata Nabi alaihi salatu wassalam dan barang siapa yang akhirat itu adalah kepeduliannya orientasi hidupnya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya berada di dalam hatinya. Dan Allah akan jadikan hatinya penuh dengan konsentrasi. Tidak disibukkan dengan berbagai kepenatan-kepenatan dunia. Dan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu tunduk. Selanjutnya kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wa man kana fid dan barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah kepeduliannya. Ja'alallahu baina Maka Allah akan menjadikan kefakirannya, kemiskinannya berada di antara dua, di antara dua matanya. Wa farraqallahu alaihi syamlah. Kemudian Allah akan mencerai-beraikan konsentrasi hati dan jiwanya dengan berbagai kepenatan-kepenatan dunia walam ya'tihi minat dunia illa ma sudiralak dan tidak akan datang kepadanya dunia melainkan sekadar apa yang telah ditakdirkan untuknya. Maka marilah hendaknya kita menjadi hamba Allah bukan menjadi hamba dunia. Tujuan kita adalah mencapai ridha Allah bukan untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia yang panas sehingga An-Nabi alaihi salatu telah mendoakan kecelakaan bagi bagi para penghamba dunia. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bersabda, "Ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu dirham, ta'isa 'abdu khamisah, ta'isa 'abdu khamilah, ta'isa wa intakas." فإذا فيك فلن تكش إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط kata Nabi alaihi salatu wassalam celaka para penghamba dinar celaka para penghamba dirham celaka para penghamba pakaian sutra pakaian blubu celaka dan terbalik dia kalau dia tersusuburi maka tidak terselamatkan apabila dia diberi maka dia ridho kalau dia tidak diberi maka dia murka celakalah bagi para penghamba dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar kita jangan terpengaruh dengan kehidupan dunia yang barangkali Allah berikan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Allah menyatakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-55. Fala tuhjibka amwaluhum wala auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Kata Allah, dan jangan membuatmu merasa kagum dengan harta-harta mereka dan anak-anak keturunan mereka. Allah peringatkan kita. Kenapa Allah peringatkan kita dari semua ini? Kata Allah, Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Karena Allah ingin menyiksa mereka dengan harta benda dan keturunan-keturunan mereka itu. Dunia yang Allah berikan kepada mereka adalah siksa untuk mereka. Siksa sebelum datangnya hari kiamat kelak. Karena dunia itu yang akan membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Sehingga ketika mereka mereka hidup dengan penuh kesenangan, kemewahan, kemegahan, keglamoran, bukan berarti mereka bahagia di dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hanya menginginkan untuk menyiksa mereka di dalam kehidupan dunia ini dengan harta-harta benda itu dan anak-anak keturunan itu. Wa tadhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan nyawa mereka akan hilang dalam keadaan mereka masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan hidupnya adalah ridha Allah, pastilah dia akan bahagia di dalam kehidupan dunia. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, pastilah dia akan celaka di dalam kehidupannya. Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Taha, ayat 123 sampai 127. Allah menyatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan pernah celaka. Wa man a'rada fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang binasa. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ahma. Dan kami bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan kita. Qala rabbi lima kasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan mengatakan wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu ketika di dunia aku bisa melihat. Maka dikatakan kepadanya, Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami yang mengingatkan Karena cinta, kemudian engkau melupakannya. Kemudian pada hari ini pun engkau akan melupakan. Wa kadzalika nadzim man man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas kepada orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar syariat Allah yang melakukan keharaman-keharaman yang telah dilarang oleh Allah dan dia tidak beriman kepada Rasulnya dan siksa akhirat itu adalah siksa yang lebih keras dan lebih kekal selamanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, bahagia hamba yang menjadikan kehidupannya adalah ridha Allah. Sehingga dia beramal dengan amalan yang saleh dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala bukan menginginkan salah satu daripada kesenangan dunia. Allah telah menjamin hamba yang beramal dengan amalan yang saleh dan beriman kepada Allah bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Mana 'amila salihan min zakarin al unsa wa huwa wa huwa mu'min hayatan tayyibah Kata Allah, Barang siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, baik dari kalangan lelaki ataupun wanita dalam keadaan dia mukmin, niscaya kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan niscaya kami akan membalasnya dengan sebaik-baik apa yang telah mereka perbuat. Yakinlah dengan janji Allah. Tidak akan pernah merugi. Orang yang beriman dan beramal saleh hidupnya mengarah kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang menginginkan ridha Allah. Semoga Allah Tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang dimudahkannya untuk beramal dengan amalan yang saleh dan semoga Allah Tabaraka wa taala menuntunkan kita di dalam surganya ya bintang taufik.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 Oleh karena itu, marilah kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memperbaiki dan membenarkan jalan kita di dalam kehidupan dunia ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وأنتده celaka bagi para pencela dan pengumpat yang dia selalu mengumpulkan harta dan menghitungnya yahsabu anna malahu akhladah. dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkannya Halla. Layumbadanna fil hukumah. sekali-kali tidak niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Wa ma adraka mal Hutamah. Tahukah engkau apakah itu neraka Al-Hutamah? Narullahil muqaddah, yaitu api neraka yang telah dinyalakan. Allati 'ala al afidah yang apinya menyambar kepada hati-hati manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam kita. Tetapi sering sekali kita lalai dari ancaman-ancaman Allah. Sering sekali kita tidak mengabaikan, menindahkan apa yang telah diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kecenderungan jiwa kita kepada dunia. Karena dominannya syahwat dan hawa nafsu kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Innal insana lirabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu benar-benar ingkar kepada Rabbnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguhnya dia menyaksikan keingkarannya tersebut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya dia sangatlah mencintai harta benda. Sangat mencintai harta benda. Apala yang idza bu'thira ma fil Apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan mayat-mayat yang ada di dalam kubur? Wa ilama ma Dan ditampakkan apa yang ada di dalam hatinya. Allah menyatakan, Inna rabbahum bihim Sungguhnya roh mereka pada hari itu sangat mengetahui terhadap apa yang telah mereka perbuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selamat.